الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن كل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل yakuna Jadi seorang dari sahabat yang mulia itu pernah membonceng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala daba. Bonceng Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas binatang tunggangan. Fa'asrat dabah. Kemudian dabah tadi lenggak-lenggok seperti kayak mau jatuh. Faqala rajul artinya terpleset kendaraan apa e, binatangnya. Karena bisa jadi ketika dibonceng dengan beban berat itu mesti sesuatu terjadi. Faqala rajul tadi orang tadi berkata yang bonceng Nabi Sosam tadi sahabat yang bonceng Nabi Sosam mengatakan ta'isa syaiton celakalah syaiton celakalah syaiton kemudian Nabi Sosam bersabda la taqul ta'isa syaiton jangan kau katakan celaka syaiton fa innaka sesungguhnya engkau idza qulta dzalika apabila engkau mengatakan yang demikian ta'adzama maka syaitan itu akan menjadi besar hatta yakuna mithlal bait sampai syaitan itu bisa besar seperti rumah wa yaqul dan orang tadi mengatakan bikuwati dengan kekuatanku walakin kul namun katakanlah bismillah dengan menyebut nama Allah Fa innaka idza qulta dzalika sesungguhnya engkau apabila mengucapkan yang demikian tasaghara hatta yakuna mithla dubab maka syaitan itu akan menjadi kecil sampai seperti lalat hanya mengucapkan apa bismillah jadi mau antum ada barang jatuh dan seterusnya itu bukan astagfirullah masya Allah bukan tapi bismillah ada kendaraan di parkiran jatuh misalnya. Uh, bukan uh. Uh, apalagi uh. Tapi mengucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Nah. Ini uh, hadisnya diriatkan Abu Dawud dan di Sahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib nomor 3128. Ini dijelaskan Idza asara al ai zala au saqata. Jadi asara marku kendaraan itu oleng ya, oleng atau jatuh. Mislul ba'ir seperti onta awil hison atau kuda awis sayyarah atau kendaraan. Fakul maka katakanlah bismillah. Maka katakanlah bismillah. Fa inna hadha yaghidu syaitan. Karena yang demikian itu akan bisa mengecilkan syaitan. Syaitan itu tidak menjadi besar. Ya. Wa yaj'aluhu saghiran haqiran. Dia menjadikan syaitan itu menjadi kecil dan rendah. Wala taqul dan jangan kau katakan ta'isa syaitan. celaka syaitan. Ai halaka au saqata. Itu celaka atau jatuh. Fa inna hadha yufrihu syaitan. Karena yang demikian itu sangat menyenangkan syaitan. Kenapa? Karena jatuhnya sesuatu itu dengan nama Allah. Bismillah. Tapi kalau kemudian ta'is syaitan celaka syaitan, ya memang itu yang diinginkan syaitan antum tidak mengembalikan sesuatu itu kepada Allah azza wajalla. Itu yang diinginkan. Ya. Wa yaqulu syaitan dan setan mengatakan fa'altu dzalika biquwwati ya wa yaqulu syaitan syaitan itu mengatakan aku melakukan yang demikian itu dengan kekuatanku artinya apa yang bisa menjadikan uh, kendaraan jatuh kemudian kemudian terpleset dan sesuatu syaitan syaitan memporak-porandakan imannya manusia dengan mengatakan apa celaka setan Dia ya, memang saya sengajanya digituin biar kamu celaka. Dan ya, itu tidak mengembalikan semuanya itu kepada pada Allah Azza Jalla. Padahal seandainya dia mengembalikan pada Allah Azza Jalla, dia akan meyakini bahwasanya jatuhnya barang tersebut atau kendaraan tersebut karena izin Allah Azza Jalla, bukan karena kekuatan syaitan. Kalau menyandarkan pada kekuatan syaitan maka syaitan akan menjadi lebih kuat lagi. Tapi kalau kita menyandarkannya apa yang terjadi jatuh dan terpleset itu karena Allah azza wajalla maka setan pun menjadi kecil bahkan seperti lalat. Karena apa? Tidak bisa memberikan pengaruh jelek kepada orang. Fal umuru bitakdirillahi wahda. Maka semua perkara itu terjadinya karena takdir Allah saja. Allah saja yang mentakdirkan semua perkara tidak ada hubungannya dengan syaitan, tidak ada yang lainnya. Makanya kalau misalnya sekarang taruhlah misalnya, anda mengatakan uh, nyesel misalnya, kajiannya nggak ada ya, ciloko, nah misalnya hujan ciloko, hujan hujan turun hujan celaka, ini juga nggak benar. Itu yang diinginkan syaitan. Yaitu apa? Kita menghardik dengan ucapan yang tidak sepantasnya dengan apa saja yang telah Allah takdirkan. Karena sesungguhnya apa saja yang Allah takdirkan itu adalah baik bagi kita. Bahkan Ini yang diinginkan dari fawaid dari Syekh Muhammad uh, Syekh uh, Ahmad Hanani Habibullah.